dan ragamnya yang dewasa ini muncul dari mereka apa yang dinamakan dengan Daesh yaitu daulah Islamiyah Irak wa Syam atau dalam bahasa kita atau yang dikenal dengan istilah lain dengan ISIS Islamic State of Iraq and Syria, Syria. Nah, kita akan lihat perjalanan sejarah mereka Kemudian kita akan lihat bagaimana mazhab mereka dan tindak tanduk mereka. Mudah-mudahan cukup juga kita berbicara tentang jalan keluar dari permasalahan ini. Diterangkan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan Habibullah Ta'ala di dalam kitabnya Lafhah Anil Firaqid Dalah beliau menyatakan al-firqatu sani al-khawarij. Kelompok yang kedua dari kelompok-kelompok sesat adalah kaum khawarij. Wa humul ladina kharaju ala walil amri fi akhir ahdi usmana radhiyallahu anhu. Mereka itu adalah orang-orang yang memberontak kepemimpinan atau memberontak penguasa pada akhir kekhilafahan Utsman radhiyallahu anhu. Wa natata an khurujihim qatlu Utsman radhiyallahu anhu. Dan buah hasil dari pemberontakan mereka adalah pembunuhan terhadap Utsman radhiyallahu anhu itu sendiri. Thumma fi khilafati Ali radhiyallahu anhu zada syarruhum. Kemudian pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kejahatan mereka semakin kuat. Wan alaihi wa kafaru. Bahkan mereka berani memberontak sampai taraf mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa kaffaru sahabah. Bahkan mereka mengkafirkan para sahabat. Kenapa li'annahum lam yuwafiquhum ala madhabihim? Karena para sahabat tidak sesuai, tidak mencocoki pendapat mereka kaum Khawarij ini. Wahum yahkumuna ala man khalafahum fi mazhabihim annahu kafir. Sehingga mereka akan menghukumi siapa saja yang berselisih dengan mereka, yang tidak sependapat dengan mereka, bahwasanya orang tersebut adalah kafir. Fakaffaru khairatal khalqi wahum sahabatu Rasulillah sallallahu sehingga mereka pun mengkafirkan manusia yang terbaik yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ada kenapa li'annahum lam yuwafiquhum ala dalalihim wa ala kufrihim karena para sahabat tidak mencocoki atas kesesatan mereka dan kekufuran mereka ini Sehingga kaum Khawarij lebih detail dikatakan oleh Imam Asy-Syahristani rahimahullah taala kata beliau kullu man kharaja 'ala al-imam al-haq Imam Asy-Syahristani di dalam kitabnya Al-Milal wal Nihal pada pasal yang keempat tentang Khawarij beliau mengatakan kullu man kharaja 'ala al-imam al-haq setiap orang yang keluar yang memberontak kepada imam yang hak, imam yang sah. Alladhi tafaqatil jama' alaihi yusamma kharijiyan. Yang keimaman atau kepemimpinan penguasa tersebut telah disepakati oleh jamaah, yakni kaum muslimin. Berarti dia adalah kharijiyan, seorang kharij, Sawa'un kana al-khuruj fi ayami sahabah 'ala al-a'immatir rasyidin sama saja apakah memberontaknya mereka terjadi di zaman di masa-masa para sahabat dari para imam mereka khulafaur rasyidin atau kana ba'dahum 'ala tabi'in bi ihsan atau setelah mereka dari kalangan tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan benar wal a'immah fi kulli zamanin dan para imam di setiap zaman. Lihat kalimat terakhir. Wal a'immah fi kulli zaman. Sehingga siapapun juga yang memberontak kepada penguasa yang sah di setiap zamannya, maka mereka apa dinamakan dengan khawarij kharijian individunya namakan khariji bentuk tunggalnya sedangkan secara jamaah kelompok mereka dinamakan dengan khawarij nah sehingga kata beliau rahimahullah taala i'lam anna awal man kharaja ala amir mu'minin Ali radhiyallahu anhu jama'atu mimman kana ma'ahu fi harbi sifin perlu diketahui kata beliau rahimahullah taala bahwa orang yang pertama kali melakukan pemberontakan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sekelompok orang yang dulunya bersama Ali di dalam perang Siffin. Bayangkan. Dulunya bersama Ali di dalam perang Siffin, tetapi kemudian apa? Memberontak Ali. Radhiyallahu anhu. Lihat, berarti mereka ada di dalam tubuh-tubuh kita. Berarti mereka ada dalam barisan kita. Mereka. Ya. Sebagaimana dulu Dzul Khuwaisirah dan nanti insyaallah taala akan dikisahkan tentang Dzul Khuwaisirah dulu bersama Rasulullah SAW di dalam perang Hunain. Ketika Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang, kemudian Dzul Khuwaisirah mengatakan, "Adil ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad katanya. Ini kelancangan pertama kali yang terjadi zaman Rasulullah SAW. Tuduhan yang keji kepada Rasulullah SAW. Yang kemudian melahirkan generasi berikutnya yang menuduh sahabat Ali. Padahal dulunya sama-sama dalam perang sifil. Wa asyadduhum khurujan alaihi wa muruqan minad din dan yang paling keras serta paling jauh keluarnya, paling keras pemberontakannya dan paling jauh keluarnya dari agama ini orang yang bernama Al-Ash'ath Ibnu Qais Al-Kindi wa Mus'ir bin Fadki At-Tamimi ini orang-orang yang paling keras pemberontakannya dan yang paling jauh keluarnya dari agama Islam. Wazid bin Hussein At-Ta'i. Ini mereka. Ya. Nah. Di mana mereka mengatakan hina qalu al-qaumu yad'unana ila kitabillah mereka mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, orang-orang mengajak kami kepada kitab Allah, wa anta tad'una ila sayf, tetapi kamu mengajak mengajak kami untuk mengangkat senjata katanya. Lihat tuduhan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kita perlu tahu siapa tokoh-tokoh mereka yang utama yang pertama-tama selain daripada Dzulkhuwaisirah. Wa kibarul firaq minhum dan kelompok-kelompok pecahan yang terbesar dari Khawarij adalah Al-Muhakkimah. Kelompok Al-Muhakkimah. Kelompok Al-Muhakkimah ini adalah kelompok yang dipimpin oleh Abdullah ibn al-Kawa dan Itab ibn al-Awar serta Abdullah bin Wahab al-Rasibi dan Urwah bin Jarir dan ada di sana Yazid bin Abi Asim al-Muharibi ada juga Hurqus bin Zuhair al-Bajali yang dikenal dengan Zusaddaya Orang yang memiliki dua tetek Karena Rasulullah SAW Telah mengisyaratkan dalam sebuah hadis Bahwa akan keluar Yakhruju min di'di hadar rajul kaum Yamruquna minad dini kama yamruqusamu minar ramiyah Akan keluar dari asal Orang ini Yang dhul khuaisirah Sekelompok orang yang yamrukuna minad din, mereka akan keluar dari agama ini. Kama yamruku sahmu minar ramiyah sebagaimana keluarnya busur dari sasarannya. Ayo. Sehingga orang ini kemudian dalam sebuah riwayat dinyatakan oleh Rasulullah SAW di ketiak-ketiaknya ini ada gumpalan daging seperti telur burung dara. Sampai para sahabat ataupun tabi'in mereka mencari-cari apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ini dan ternyata didapatkan pada orang ini. Khurqus bin Zuhair al-Bajali dia memiliki daging tumbuh yang sebesar telur burung dara di ketiaknya. Makanya dikenal dengan Rusadaiyah. Orang yang memiliki dua tetek. Karena seperti tetek perempuan menonjol. Ya. Nah, besarnya sebesar telur burung dara. Nah, Hana. ini tokoh-tokohnya. Yang awalnya bermula dari Dzul Khuwaisirah di mana diriwayatkan bahwasanya Dzul Khuwaisirah inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dengan riwayat tadi saya khruju min dhi'di hadar rajul yang kemudian berujung pada ini orang. Maka kelompok yang terbesar yang pertama dari kaum Khawarij adalah al-muhakimah. Ini yang pertama. Nah, yang mereka berkumpul di sebuah kota yang bernama Harura yang ada di sudut dari belahan kota Kufah, negeri Kufah. Nah, Irak. Dan yang kedua adalah kelompok Al-Azariqah. Taib. Kita perlu tahu apa kebid'ahan yang ada pada muhakimah ini. Diterangkan oleh Imam Ristani, rahimahullah taala Wa innama khurujuhum fi zamanil awal ala amrain. Yang menyebabkan mereka melakukan pemberontakan pada generasi pertama ini karena dua hal. Ahadihima bid'atihim fil iqamah. Yang pertama adalah kebid'ahan mereka afil ah, imamah di dalam masalah imamah. di dalam masalah kepemimpinan. Itjawazu antakun al imama fi ghairi Quraisyin di mana mereka membolehkan kepemimpinan itu dipegang oleh orang selain Quraisy. Sehingga menurut mereka kullu man nasabuh birayihim siapapun juga yang sesuai dengan pemahaman mereka wa asharan nas ala ma masalu lahu al adli dan dia bisa mengaplikasikan apa yang sudah mereka gariskan dengan keadilan versi mereka wasinabil jur dan dia meninggalkan perbuatan-perbuatan keji karena imaman dia pantas untuk menjadi imam menurutnya tidak mesti Quraisy katanya nah ini kebidahan mereka Waman kharaja alaihi yajib nasbul qital ma sehingga barang siapa yang tidak mengikuti kepemimpinannya maka harus diperangi Nah Ditegakkannya Peperangan bersama dia Ini Kebidahan yang pertama Wal bid'atu saniyah Kebidahan yang kedua Anahum qalu akhta' ali fit tahkim Disebabkan karena mereka menganggap Ali radhiyallahu anhu telah keliru di dalam bertahkim di dalam berhukum id hakama rijal wala hakama wala hukma illallah di mana mereka beralasan bahwa Ali radhiyallahu anhu telah bertahkim kepada rijal kepada orang kepada manusia padahal hukum itu adalah inil hukmu illa lillah kata mereka bahwa hukum itu tidak lain hanyalah milik Allah ya ketika Ali radhiyallahu anhu mengutus Ibnu Abbas mereka menolak. Kenapa? Kenapa kita harus berhukum dengan rijal katanya? Ya? Lihat. Mereka berdalil dengan inil hukmu illa lillah. Kemudian diutus kembali Abu Musa al-Asy'ari. Mereka juga menolak. Sama, dengan alasan yang sama. Ini. Sehingga mereka menganggap Ali telah keliru. Ali telah berhukum dengan hukum manusia katanya. Iya. Nah. Yang kemudian lahirlah kisah bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menasihati mereka dan sebagian besarnya rujuk dan sebagian yang lainnya tetap pada pendiriannya. Nah, ini. Sehingga ikhwati azan wazakumullah dari sini pun muncul Khalifatul Maz'umah kekhilafahan bayangan khilafah khayalan karena mereka berpemahaman meyakini bahwasanya imamah itu tidak mutlak harus Quraisy. Ya. Padahal ini adalah satu prinsip dari prinsipnya ahli sunnah wal jamaah. La imamata illa fi Quraisyin. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Abu Ja'far al-Tahawi dalam akidah tahawiyahnya. Tidak ada kepemimpinan kecuali diberikan kepada Quraisy. Nah, baik ini. Sehingga ikhwati azan wazakumullah dari situ maka lahirlah madhab mereka. Apa madhab mereka? Diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizullah taala wa madhabuhum annahum la yaltazimuna bis sunnati wal jamaah. Dan madhab mereka pendapat mereka menyatakan bahwasanya لا يلتزمون wal wal jamaah tidak mesti orang itu berpegang dengan ahlu sunnah wal jamaah harus bersama ahlu sunnah wal jamaah wala yutinu wala yuti'una wali amri mereka juga berpendapat bahwasanya tidak wajib taat kepada penguasa ini mereka Suf, hati-hati. Ya. Pola pikir, pola pikir seperti ini. Nah, ketika ada sebagian daripada orang yang berpemahaman menyatakan bahwasanya ketika perbuatan dosa besar itu menyebabkan seseorang itu kufur keluar dari Islam. Kemudian dibawakan dalil yang banyak ya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, di antara dalam, dalam Al-Quran ialah Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Ya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Mereka katakan berarti orang yang melakukan dosa besar itu kafir karena Allah menyebutkan dalam ayatnya jaza dengan jaza jahanam dan bahkan akhladahu ala nar Allah mengkekalkan orang tersebut ke dalam neraka ini juga mereka berdalil dengan dalil-dalil yang lainnya ya Bahkan sampai ada yang yang salah menafsirkan. Sampai-sampai mengatakan bahwasanya hadis yang menyatakan ayatul munafik salah tanda-tanda munafik itu tiga ida ahdasa kadhib wa ida ahada ghadara wa idza tumina khana Tanda-tanda munafik itu ada tiga. Ketika dia bicara maka dia dusta. Ketika dia bersumpah berjanji maka dia ingkari. Dan ketika dia diberikan amanah dia khianat. Maka yang dimaksud di sini munafik kil aswal minan nar. Kekal dalam neraka. Maka dia adalah orang yang kafir. Keluar dari Islam. Hati-hati. Sebagian mereka ada yang menyatakan demikian. Intabi. Ya. Maka al-sunnah wal jamaah tidaklah berpendapat demikian. Maka kata Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala, "Wala yuti'una walil amri." wa yarawna al khuruja alaihi din, Mereka berpendapat tidak wajib taat kepada penguasa dan mereka berpendapat bahwasanya memberontak itu bagian daripada agama. Katanya. Wa anna syaqqal 'asa din, Bahkan termasuk dari bagian agama kata mereka adalah meninggalkan tongkat ketaatan kepada penguasa. Nah, aksu ma'au awsa Rasul sallam mereka berbanding terbalik dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasul sallam min luzumit ta'ah dari wajibnya kita taat kepada penguasa Ati Allah wa ati rasul ulil amri minkum Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para penguasa kalian. Baik. Sehingga fata'atu walil amri muslimin ad-din wal khawarij yaquluna la nahnu ahrar. Agama ini menyatakan bahwasanya taat kepada penguasa yang muslim ini adalah bagian daripada agama. Tetapi kaum Khawarij mengatakan tidak. Kita ini ahrar, orang yang merdeka, bebas. Nah, fal khawarij alladziina yuriduna tafriqa jama'atil muslimin wa syaqqa asal ta'ah wa ma'siyatillahi wa rasulih fi hadzal amr wa yarawna anna murtakibal kabirah kabir. Sehingga mazhab mereka mereka menganggap bahwasanya kaum Khawarij ini adalah uh, ahlu sunnah berpendapat atau para ulama mengatakan bahwasanya kaum Khawarij ini adalah orang-orang yang ingin memecah belah jamaah muslimin dan mereka adalah orang-orang yang ingin meninggalkan ketaatan kepada penguasa dan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dalam masalah ini sehingga mereka mengatakan bahwasanya para pelaku dosa besar itu adalah kafir. Nah, Taib. Sehingga ikhwati azan wa Ini adalah gambaran tentang prinsip-prinsip dasar mereka yang perlu kita ketahui. Yang kemudian akan lahir dari sini pemahaman yang dangkal tentang agama ini. Nah, bermula dari ini dari prinsip-prinsip dasar ini mereka para Daesh orang-orang yang tergabung dalam ISIS tadi mereka membangun daulahnya di atas fikrah ini maka kita lihat apa yang dilakukan oleh mereka dari pemenggalan-pemenggalan kepala iya yang mereka lakukan dari tindakan-tindakan beberapa tindakan anarkis yang mereka lakukan kita tinggal cocokkan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat apa yang diperbuat oleh para sahabat apa yang difahami oleh para sahabat apakah para sahabat pernah mereka mendatangkan kepala-kepala kaum kufar, kaum musyrikin kepada Rasulullah SAW atau kepada Abu Bakar Siddiq kepada Umar pernah satu hari di zaman kekhilafan Abu Bakar Siddiq Raza Anhu ada seseorang yang memenggal kepala orang kafir kemudian dihadapkan kepada Abu Bakar Siddiq Raza Anhu maka kata Abu Bakar Siddiq Raza Anhu secara makna beliau menyatakan bahwasanya tidak pernah kami menjumpai di zaman Rasulullah SAW ada orang yang melakukan ini dan menghadapkan kepala-kepala orang kafir di hadapan Rasulullah SAW sehingga kami tidak membutuhkan yang demikian. Ya. Di zaman khilafah Abu Bakar Siddiq anhu. Dan sekarang terjadi pada mereka Daesh, ya. kaum ISIS. Mereka penggal-penggal, mereka penggal kepala-kepala orang-orang kafir kemudian apa? Mereka pertontonkan Bahkan sebagiannya apa? Mereka hinakan dalam bentuk mereka permainkan dipegang oleh anak kecil kemudian dipertontonkan di sana kemari. Ya. Apakah ini yang dilakukan oleh para sahabat? Suf, lihat. Kita akan lihat nanti bagaimana penyimpangan terhadap manhaj ini bisa mengarah kepada penyimpangan-penyimpangan yang dahsyat bahkan kepada kesyirikan sekalipun. Ya. Lihat. Bagaimana pola pikir yang keliru, kedangkalan pemahaman ini menyebabkan mereka terjatuh dalam mukhalafatu syariah yang banyak. Maka kata Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala ketika beliau mengatakan wal khawarij yaqulun murtakibul kabirah kafir kaum Khawarij. Mereka mengatakan bahwasanya para pelaku dosa besar ini kafir. Wala yughfar lahu. Tidak diampuni dosanya. Sip, lihat. Bayangkan. Wa huwa mukhalladun finnar. Kekal di dalam neraka. Khawarij mengatakan demikian. Wa hadha khilaf ma ja'a fi kitabillah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menyelisih apa yang telah didatangkan dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. sabab Sebabnya apa? Annahum laisa indahum fiqhun. Karena mereka tidak memiliki fiqih. Mereka tidak memiliki pemahaman yang benar. Nah, wasadak wallah. Dan benar ini terjadi. Ya. Maka diterangkan oleh Syekh Saleh Suhaimi Habibullah taala. Syekh Dr. Saleh Suhaimi Habibullah taala dia mengatakan tarwij ashab hadal fikir linashri batilihim bi'iddati umur Ada beberapa beberapa cara yang mereka lakukan untuk menebarkan pemikiran rusak mereka ini. Yang pertama, at-tahwin min sya'ni da'wa ila tauhid. Bayangkan. Karena mereka meremehkan kedudukan dakwah tauhid. Bayangkan. Iya. Mereka meremehkan dakwah tauhid. Mereka tidak membangun dakwahnya dengan tauhid. Tidak memperbaiki umat dengan tauhid. Yang mereka lakukan hanyalah berbicara di atas mimbar-mimbar untuk membuka aib-aib penguasa. Iya. Wallahi saya dialog dalam beberapa hari yang lalu dengan seseorang yang ngakunya dia bukan anggota da, apa ISIS. Ya. Lewat SMS-an. Tidak tahu dapat nomor dari mana dia. Ya. Tiba-tiba, "Pak, saya mau tanya. Apa pendapat Bapak tentang ISIS?" Loh, kenapa? Anda yang mendukung atau sebaliknya. Tidak, saya tidak mendukung dan tidak juga sebaliknya. Saya cuma mau nanya. Loh, aneh orang. Iya. Tidak mendukung dan tidak sebaliknya. Artinya tidak sebaliknya apa? Tidak juga menyalahkan, iya. Saya tanya kenapa? Kok bisa jawabannya seperti itu? Karena saya menilai ISIS itu terbentuk karena ketidakadilan yang ada pada negara-negara Islam. Katanya. Dari mana Anda bisa mengatakan demikian? Ya? Nah. Wa subhanallah dia mengatakan bahwa ketidakadilan itu muncul di beberapa negara seperti Irak, wa Suriah dan yang lain-lainnya katanya. Di mana kaum muslimin dibantai tetapi tidak ada yang membantunya, tidak ada yang menolongnya. Di Suria kaum muslimin dibantai. Tidak ada yang membantunya dan tidak ada yang menolongnya. Maka muncullah ini katanya. Subhanallah. Saya bilang tidak. Anda berarti tidak mengenal ISIS. Ya. Karena dia akan membantai semua semuanya Ya? Maka saya kutipkan ucapan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang Khawarij yang seakan-akan wa ya subhanallah Al-Hafidh seakan-akan tahu bahwa ISIS akan lahir di zaman kita. Nah, maka apa kata Al-Hafidh rahimallahu taala Qala al-Hafidh Ibnu Katsir rahimallahu taala sebagaimana disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah id law qawwu haula kalau seandainya mereka-mereka itu kaum khawarij menjadi kuat memiliki kekuatan la afsadul arda kullaha niscaya mereka akan membuat kerusakan di tengah muka bumi ini semuanya. Iraqan wa Syama. Di negeri Irak dan negeri Syam. Sekalian sekarang saya tanya, kamu memperhatikan negeri Irak dan Syam ya? Lihat, ketika mereka kuat, ketika mereka terbakar oleh ambisi mereka, apa yang mereka lakukan? membuat kerusakan bukan kedamaian di negeri Irak dan di Syam, di Suriah. Sahih? Suriah itu bahasa sekarang ya. Nah, Sahih. Maka lihat al hawid disebutkan dua negara yang persis seperti yang terjadi zaman kita. Wah ya subhanallah, seakan-akan Al-Hafid mengetahui bahwa ISIS akan lahir di dua negeri ini. Sehingga beliau mengatakan, Idlau qawwu ha'ula kalau seandainya mereka kaum Khawarij ini menjadi kuat atau memiliki kekuatan la afsadul arda kullaha iraqan wa syama mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini seluruhnya tidak negeri Iraknya tidak negeri Syamnya lihat ya walam yatruku tiflan wa tiflatan mereka tidak akan meninggalkan anak eh, kecil laki-laki maupun perempuannya wala rajulan wala mra'atan tidak laki-laki tidak, tidak perempuannya lihat betul ISIS yang dilakukan oleh ISIS ya dia tidak pandang bulu anak kecil laki-laki perempuan tebas iya laki-laki dewasa maupun perempuan tebas semuanya iya bahkan kepala-kepalanya dibawa ke pimpinan-pimpinannya iya nah lihat ini kerusakan yang nyata ikhwah. Li'anna nasa indahum qad fasadu fasadan. Kata kata al hawid karena mereka menurut mereka manusia ini sudah rusak sejadi-jadinya. Katanya lihat, mereka memandang semua orang itu kafir kecuali dia mereka saja. Iya. Sahih. Ini. Dari mana pemahaman ini? Lahir Tadi karena mereka menganggap murtakibul kabir, kafir. Orang yang melakukan dosa besar itu do apa kafir. Iya. Sekarang saya tanya, berdusta dosa besar bukan? Dosa besar ya kawan. Kalau bukan dosa besar tidak mungkin Allah dan Rasulnya mengancam dengan ancaman yang besar iya Nah, membunuh dosa besar bukan? Dosa besar. Kalau tidak tidak mungkin Allah Ta'ala apa? Mengancam dengan ancaman yang keras. Demikian juga dengan zina dan lain-lainnya. Lihat. Sekarang berapa banyak orang, yang dosa? Apa orang yang berdusta? Berapa banyak orang yang dusta? Mungkin sedikit orang yang tidak dusta. Iya. Hampir rata-rata orang berdusta illa man rahimah rabbuh. Iya berarti semuanya menurut mereka rusak kafir. Berapa banyak orang yang tidak membunuh, tidak berbuat zina. Nah, orang slogan anak-anak sekarang itu kalau tidak selingkuh itu tidak asik kok. Ya. Na'udzubillah wa nasallallahu Bangga mengatakan dirinya maaf ya, kalau kalau diriku telah singgah di hati suamimu. Subhanallah. Kalimat-kalimat na'udzubillah. Ya ikhwan. jerima azimah. Seakan-akan ini kalimat yang ringan. Padahal ini azimah. Besar. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia mungkin hanya sekedar meledek, mengejek. Tetapi apa? Ini adalah kalimat yang besar Na'udzubillah wa nasallahu safiyah. Tapi sekarang berapa banyak? Ila man rahimar rabbuh. Iya. Nah. Maka mereka kata al hafid mereka menilai li'anna an-nasa 'indahum qad fasadu fasadan la yuslihuhum illa al-qatlu jumlatan karena manusia menurut mereka kata al hawid sudah rusak serusak-rusaknya dan tidak ada yang bisa memperbaiki mereka kecuali kecuali al-qatlu jumlatan pembunuhan secara massal bayangkan ya maka mereka waya subhanallah di Twitter beramai-ramai mereka mencela mencaci maki bahkan mengancam ida futihatil jaziratu katanya fa'awwalu man qutil man qataltu fauzana. Na'udzubillah wa nasallahu alaihi Kalau jaziratul Arab sudah dibuka katanya, maka orang yang pertama kali aku penggal adalah Fauzan. Ini maksudnya Syekh Saleh Fauzan Habibullah taala. Itu di Twitter mereka para Daesh ISIS. Ya. Nah, wa ya subhanallah ini terjadi, ya ikhwan. Bahkan sebagian mereka mengatakan idza futihatil jazirah kalau dibuka jaziratul arab wa dakhaltul madinah dan aku masuk ke negeri ke kota Madinah maka apa fa adribu unuqal madakhilah maka aku akan penggal leher madakhilah siapa madakhilah Yani salafiyin karena mereka mengikuti nasihat dan petuah yang diberikan oleh Syekh Rabi' dan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Bayangkan, sekeras ini ya kawan. Ya. Sebagiannya bahkan ada yang mengancam akan menghancurkan Ka'bah karena dengan Ka'bah ini manusia sudah jatuh ke dalam kesyirikan katanya dengan mencium hajar aswad dan sebagainya. Naudzubillah. Ya. Dulu yang berbicara seperti ini, kalian tahu siapa? Muammar Qaddafi. Sambil-sambil Syekh uh, Syekh Mukbil rahimahullah taala beliau berdoa di majelisnya qaddafahullahu bil bala sebelum wafatnya, jauh sebelum wafatnya. Dan waya subhanallah Allah kabulkan doanya sekarang. Ya. Kenapa? Karena mengatakan kaum mus kaum muslimin sudah menjadi musyrikin karena mereka men, telah menyembah batu katanya di Mekah. Oh dengan makna yang seperti ini. Nauzubillah. Ya. Ini terjadi. Saya sebutkan nama orangnya karena sudah bukan jad, lagi jadi penguasa. Ya. Nah, kalau sampai dia masih jadi penguasa, saya tidak akan sebutkan namanya. Nah, karena tidak dibenarkan bagi kita untuk membicarakan penguasa. Ya. Nah, wallah alam sah. Maka ikhwati azan wasakumullah ini yang pertama cara cara mereka menebarkan pemikiran-pemikiran sesatnya mereka yang pertama adalah tahwin min sya'ni da'wa ila tauhid tahta syiar annal aqidah ma'lumah ladal jami' katanya. Mereka selalu menenggung, mendengung-dengungkan, selalu membawakan slogan bahwasanya akidah itu sudah di, sudah dikenal oleh kebanyakan orang sehingga tidak perlu kita belajar akidah atau mempelajari akidah atau mengajarkan akidah. Iya. Yeah. Ada juga yang mengatakan wa yumkin fihi fahmuha khilal asyara daqaiq. Ada yang ada lagi yang mengatakan belajar akidah itu mungkin cukup dengan 10 detik apa 10 menit saja. Ya. 10 menit saja sudah cukup bicara tentang akidah katanya. Ya. Ayah subhanallah. Kama yaqulu Sebagaimana yang dikatakan oleh mereka kata Syekh. Ya. Ini yang pertama, yang kedua. anil min ulamil ummah mereka banyak membicarakan tentang ulama urudul ulama banyak menggunjing para ulama wa tashis fi ilmihim mereka menjadikan diri mereka orang yang tidak butuh kepada ilmu ulama ini bidakwa annahum la yafhamun al dengan alasan bahwasanya para ulama itu tidak mengerti kenyataan ya karena para ulama itu kan nggak nggak mengikuti memantau apa sikon ya situasi dan kondisi tidak tahu berita kekinian ya beda dengan siasi ya politikus, beda dengan mufakir, para cendikiawan. Mereka apa? Selalu taftish al-akhbar, selalu mencari-cari berita. Ya. Kalau khutbah Jumat saja isinya apa? Disebutkan di di mass media fulani ini dan itu. Iya. Berapa banyak yang seperti itu? Enggak sedikit ya ikhwan. Ya. Ila man rahimah rabbu. Lagi-lagi kalau kita dengar khatib, khatibnya mesti kalau ndak bawa dari koran fulani wa majalah fulani, ya. Begitu kan ya? Telah terjadi ini dan itu. Nah, seakan-akan dirinya adalah orang yang up to date. Apa up to date? apa up to date up itu naik ya to date naik ke hari begitu ya begitu Abu Abdillah ha? orang yang selalu kekinian iya begitu Allah musta'an bahkan mereka mengatakan walaisu muahilin lihulli masyakil ummah al-islamiyah wan nuhud bishaniha Bahkan mereka menuduh para ulama ini laisu bimuahilin. Bukan orang-orang yang ahli untuk menyelesaikan problematika umat. Problematika umat Islam. Bukan orang yang ahli untuk membangkitkan keadaan kaum muslimin. Ya. Karena mereka bukan orator. Ya. Tepatnya bukan bukan orator. Mereka para ulama itu bukan provokator. Ya. Nah, kalau mereka provokator, ya. Nah, yang ketiga ibad. Kasir mina syabab an ilmi syar'i al mustamad min al kitab wa sunnah wal wa ishgalihim bil asan bil anashid al hamasiyah mereka menjauhkan kebanyakan dari para pemuda dari ilmu syar'i. Iya. Yang bersandarkan kepada Alkitab dan As-Sunnah. Dan mereka menyibukkan para pemuda ini dengan nasyid-nasyid lagu-lagu Islami kata mereka. Nasid-nasid yang isinya hama, hamasiyah, yang isinya mengobak, mengobarkan semangat keislaman. Yeah. Wayan surha huna huna wa dan mereka menyebarkannya di sini dan ke sana. Ya. Di sana sini mereka sebarkan. Ini, ya. Daripada kamu mendengarkan lagu-lagu yang enggak kaluan, lagu cengeng, lagu-lagu apa? Eh, macam-macam yang isinya maasi, Udah lebih baik ini. Nasyid Islami katanya. Lagu Islam. Ya. Nanti musiknya ada musik Islam, ya. Nah. Yang pada akhirnya dakwahnya pun nanti dakwah Islam adalah dakwah nada dan dakwah. Ya. Begitu. Yang keempat intiqasuhum liwulatil umur wa izhar masalibihim min fawqil manabir. Mereka meremehkan wulatul umur dalam bentuk mereka sebarkan aib-aib para penguasa ini di mimbar-mimbar. Ya. Maka ini juga bagian daripada Khuruj alal hukam. Memberontak kepada penguasa ikhwan. Jadi memberontak itu tidak hanya memangku senjata. Tetapi berbicara tentang penguasa pun di mimbar-mimbar itu adalah bagian dari pemberontakan. Dan kita banyak menyaksikan khutbah juga sekali kali, sekali lagi khutbah banyak yang demikian. Iya. Yashur aulam yashur sadar tidak sadar mereka berbicara seperti itu. Ya. Nah, Kita ringkas ya kalimatnya. Yang kelima, istiqtabul mandarin alladzina yad'una ila al-fikril khariji mereka berupaya untuk memalingkan pandangan-pandangan orang kepada orang-orang yang mendakwahkan pemikiran-pemikiran khawarij. Ya. Biasanya dengan label-label yang manis. seperti ada yang istilah kitanya apa jeruk makan jeruk ya. Takfiri khariji tapi dia berbicara tentang jamaah atau takfir. Hah? Tahu kalian siapa? Dikasih label apa pemerhati atau pakar dan sebagainya. Dari sekte Islam Jamaah atau Jamaah Islamiyah. Siapa Jamaah Islamiyah? Takfiri ya. Siapa yang berbicara? Ternyata yang berbicara takfiri juga. Cuma kebetulan rivalnya saja dia. Hah? rivalnya. Kalau sekarang bahkan ditambah lagi labelnya tentang pakar Syiah. Tahu siapa pakar pakar Syiah? Pakar Syiah Indonesia katanya. Iya. Oh ya subhanallah. Dibuat seperti itu. Ini. Ya. Aslinya dia khawarij. Pemikiran-pemikiran khawarij. Berbicara, berbicara dengan pembicaraan khawarij. Tetapi dia berbicara atau berusaha mengupas tentang apa itu khawarij, hakikat khawarij. Gimana? Bayangkan. Hah? Iya. Yang keenam, yang keenam dakwah ilal jihad alladhi yatasawwarahu wa huwa istibahatu dima'il muslimin wa amwalihim yaitu mendakwahkan selalu mendakwahkan kepada jihad dengan jihad yang digambarkan halal darahnya kaum muslimin dan harta mereka Walhaswa ala takhrib wa tafjir bahkan mereka menganjurkan untuk melakukan tahrib dan tafjir perbuatan-perbuatan onar ya ini membolehkan perbuatan onar dan sebagainya ini pembicaranya ya nah dan banyak lagi dari mereka sehingga kata Syekh Saleh Fauzan, "Lahadhu anna sabab alladhi awqa'ahum fi hada annahum laysa indahum fiqhun." Lahidu catat oleh kalian bahwa sebab yang menyebab menjadikan mereka terjatuh ke dalam perkara ini annahum laysa indahum fiqhun karena mereka tidak memiliki fiqh tidak memiliki pemahaman yang benar li'annahum jama'atun ishtaddu fil ibadah karena mereka adalah sekelompok orang yang mereka ishtaddu bersikap hulu di dalam ibadah wassalah di dalam salat mereka wassiyam di dalam puasa mereka wa tilawatil quran bahkan dalam baca Al-Quran mereka wa indahum ghairatun syadidah dan mereka memiliki kecemburuan yang tinggi. Lihat, kecemburuannya tinggi. Seperti yang dialognya orang tadi, ya. Yang terjadi dengan, dengan saya tadi. Ya. Kecemburuannya tinggi, tetapi apa? Enggak memiliki fikih. Lakinnahum la yafqahuna wa hadhihi hiyal afah. Tetapi mereka layak kohun orang-orang yang tidak memahami agama ini dengan benar. Tidak memiliki fikih ya ini adalah afah ini adalah satu penyakit yang kronis bahaya yang besar ya bahasa bahaya laten bagi kita semua ketika kita punya kecemburuan yang tinggi punya semangat yang tinggi tetapi tidak memiliki ilmu yang benar pada akhirnya akan terjatuh kepada kekeliruan ya dan Memang demikian ya kawan, kebanyakannya. Ya Yatasaqatun. Mereka akan berguguran pasti. Orang-orang yang seperti ini. Hamasa Alia, dia punya semangat yang tinggi dia. Wa ghairah syadidah. Mereka punya kecemburuan, kepedulian yang tinggi. Kepedulian, kepekaan terhadap ikhwannya, saudaranya. Walaysa indahum fiqhun tetapi tidak memiliki fiqih. Bahaya. Sehingga kata Syekh, wal istihadu fil wara' wal ibadah la budda yakuna mal fiqh fid din wal ilmi. Sungguh-sungguh di dalam sikap wara' kehati-hatian. Wara' itu adalah sikap hati-hati tidak ingin terjatuh kepada perkara yang haram dan tidak ingin meninggalkan perkara yang wajib ya wala ibadah dia sungguh-sungguh dalam ibadah tetapi kata Syekh Fauzan hafizallah apa la budda ayakuna ma'al fiqhi fid dini wal ilmi tetapi harus dibarengi dengan fiqhu fid din memiliki kefakihan tentang agama dan memiliki ilmu. Bahaya ikhwan. Kalau cuma sekedar mengandalkan semangat, semangat dan kepedulian, kecemburuan. Nanti apa? Dia akan dia menginginkan semua ikhwannya, semua muslim itu seperti malaikat. Iya. Tidak ada sifat manusia sedikit pun. Sifatnya manusia itu apa? Keliru Ya. Oh, kenapa dia berbuat, berbuat ini nanti di, jadi pikiran dia? Apa ikhwan ini? Ya. Mau nasihati nggak punya ilmu. Tapi pusing dia pikirkan. Kenapa dia begini? Nanti lihat saudaranya satu lagi. Kenapa dia begitu? Terus begitu dipikirkan. Hah? Sampai pusing sendiri ya. Nah, تفقد تفقد في الدين يا اخوان هي إيه؟ هنا طيب ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن الصحابة يحقرون يحقرون صلاتهم صلاتهم إلى صلاة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وعبادتهم إلى عبادتهم ثم قال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية Oleh karena ini Rasulullah SAW mensifati mereka kepada para sahabatnya. Bianna sahabah. Bahwasanya para sahabat ini. yukiruna salatuhum. Atau yukiruna salatahum ila salatihim. Nah. Karena failnya hu apa? Wow. Al-jama'ah. yukiruna salatahum ila salatihim. Mereka kaum Khawarij ini meremehkan, merendahkan salat-salatnya para sahabat dibandingkan dengan salat-salat mereka. Ini. Wa ibadatu ila ibadatihim. Mereka juga meremehkan ibadahnya para sahabat dibandingkan ibadahnya mereka. Ya. Ya. Wasururiyin mereka termakan oleh pemikiran khawarij. Wallah. Ya. Satu dai yang dulu bersama kita di sini, dia mengatakan apa ketika kita nasihati? Kenapa Anda berjalan dengan dia? Bukankah dia hizbi ini dan itu? Ya, akhi, mereka salatnya itu tid, apa? Salatnya itu lebih baik daripada kita. Mereka baca Qur'annya lebih baik daripada kita. Sudah berapa hafalan kalian? Sudah berapa kitab-kitab yang kalian baca? Sudah berapa? Sudah berapa? Sering dengar ini? Iya. Mereka suruh dia. Iya. Sel selalu mereka ketika kita berbicara tentang hati-hati dari fulan, hati-hati dari alan, mereka akan mengatakan Ya akhi belajar belajar utlubul ilm utlubul ilm. Belajar belajar. Kam min Qur'an hafidta wa kam min salatin aqamta wa kam wa kam dia mengatakan berapa banyak yang sudah kamu hafal, berapa banyak sholat yang sudah kamu kerjakan, berapa banyak ini terus begitu, berapa berapa selalu berdalil dengan itu. Ya saya, dan itu langsung saya dengar dari mulutnya ketika saya nasihatkan dia. Dulunya dai bersama kita, di sini. Ya. Ketika kita nasihatkan dia mengatakan seperti itu. Lihat. Begitu cepat ya, syubhat itu menyambar ya kawan. Hati-hati. Nah, seakan-akan nasihat azimah, nasihat yang jelilah, nasihat yang agung, yang mulia. Udah belajar, belajar kalian belajar jangan urusi itu. Ya. Berapa sih yang sudah kamu hafal dari Quran? Iya kan? Kalau sudah dihadapkan begitu ya kawan apa? Jangankan hafal Quran saat Hah? Baca aja saya masih gak kego, gak karuannya. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang seperti itu, ya? Apa nggak ada yang aku? Hah? Tuh kan nggak ada kan, nggak ada yang aku kan? Nah, betul. Sahih. Baca Qurannya ikhwan. Saya dengar sendiri. Ikhwan nah, ketika diminta oleh eh, masyarakatnya jadi imam salat ternyata wa ya subhanallah ikhwan nah, bacanya masih seperti ini. Wa al-Fatihah saja tidak benar. Wa apalagi surat-surat yang lain. Kulhu huwa aja tidak benar yang pendek. Ya, Allahus Samad. Lihat bacanya Allahus Samad. Apa pernah ada bacanya seperti ini? Qul huwallahu ahad. Tapi bacanya Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Karena dia pengen intonasinya seperti itu, iya. Akhirnya apa? Keliru-keliru bacanya. Wah, subhanallah. Kulu saja masih nggak benar bacanya, iya. Lah. Ya ikhwah. Orang akan menyerang kita itu dari berbagai cara. Dengan berbagai cara. Dari beberapa sisi. Dari dari mana saja dari jalan mana saja yang dia sanggup. Dia akan menyerang kita ketika sudah tidak suka dengan kita. Ya, sahih. Maka jangan biarkan ada khalal, ada celah pada diri kita bagi mereka. Perbaiki bacaan Quran kita. Perbaiki hafalan kita. Perbaiki ini dan itu. Semuanya bertahap, bertahap, sedikit demi sedikit. Ya. Nah, sehingga apa? Tadi tuduhannya seperti tadi. Berapa banyak surat yang sudah kamu hafal? Kamu ngurusi banyak fitnah. Berapa banyak yang sudah kamu kerjakan dalam malam setiap malamnya? Dari qiyamul lail, kamu masih ngurusi fitnah. Berapa banyak puasa yang sudah kamu kerjakan? dari puasa-puasa sunnah. Sedangkan kamu ngurusi fitnah. Lihat. Akhirnya apa? Iya, belum ada. Nah, belum ada berani-berani bicara. Apalagi kalau sudah dibilang apa? Kamu mengirap, kamu nahu saja belum tahu. Iya, Bahasa Arab aja nggak ngerti. Halah. Sudah habis sudah kita ya. tidak bersisa sepertinya ya. Nah, kalau kerupuk itu sudah tinggal apa? yang ujungnya saja sudah. Hah? Yang sudah berangin itu. Hah? Hei. safiyah. Ini ya kawan. Sehingga lihat ma'ibadatim wa ma'asalahim wa ma'a tahajudihim wa qiyamihim bil kendati mereka ibadah kendati mereka kebaikan mereka kendati mereka begitu kuat tahajudnya, qiyamul lailnya, lakin lamma kana istihaduhum laisa ala aslin sahih wala ala ilmin sahih akan tetapi karena istihad mereka kesungguh-sungguhan mereka tidak di atas dasar yang sahih tidak di atas ilmu yang sahih sara dalalan wa wabaan wa syarran alaihim ala ummah maka jadilah mereka kesesatan, hal itu menjadi kesesatan, bencana dan kejahatan atas diri mereka dan umat ini. Ingat. Berarti apa? Sesungguhnya hakikatnya munculnya ISIS itu karena apa? Ini. Hamasah semangat dan apa? Gairah syadidah dan kecemburuan yang begitu kuat tetapi tidak dibarengi dengan apa? al-fiqhu fid Ya tidak dibarengi dengan pemahaman agama yang benar. Ya. Nah, saya Ini. Dan kita yakin pasti orang-orang yang ikut kepada ISIS itu pasti orang-orang yang seperti ini. Ya seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW yaitu apa? Sufahaul ahlam. Hudasaul asnan. Anak-anak muda yang dangkal pemahamannya. Ya, Sufaul ahlam, dangkal pemahamannya. Tidak mengerti tentang hakikat agamanya dan tidak mau merujuk kepada ulama. Ya. Nah, ini tidak merujuk kepada ulama yang terpercaya yang selamat akidahnya, manhajnya, ibadahnya dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, ini. Wa nasallahu alaihi فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى karena saya melihat ada Ustaz Sadiqun di sini dan ihtiramuna alaih kita menghormati beliau hafizullah taala maka kita minta nasihat dari beliau untuk memberikan nasihat kepada kita di sini semua dan saya berterima kasih sekali atas uh, kesempatan beliau untuk bisa memberikan tausiahnya kepada kita. Wallahu taala alam sab wa nasallallahu kepada beliau kami harapkan untuk bisa memberikan nasihat. Bila taufiq hidayah wa nasallallahu afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.